Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Sekarang kita masih berada pada pembahasan mengenai pembagian apa? Pembagian terputusnya sanad. Jadi terputusnya sanad itu macam-macam bentuknya. Ada yang munqati', ada yang mu'allad, ada yang mu'dal, ada yang mursal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lanjutan daripada pembahasan yang kemarin. Yang kita bahas kemarin sudah kita ambil apa? Mursal sama mu'allad. Mursal itu seorang sahabat yang tidak pernah mendengar dari Rasulullah sebuah hadis atau yang semisalnya, dia mengangkat hadisnya sampai ke Rasulullah. Paham ya? Atau seorang tabi'in nah mengangkat sebuah hadis sampai ke Rasulullah. Dia merofakkan sampai Rasulullah. Karena marfu itu kan sampai Rasulullah. Nah, itu dihukumi mursal. Nah, barakallahu fikum ada mursal sahabi, ada mursal tabi'in. Maksudnya ya, nah seperti itu. Ada pun muallaq, muallaq itu adalah nah barakallahu fikum hafizakumullah, ada sebuah hadis yang sejak di awal hadisnya dibuang sanatnya semuanya. Paham ya? Seperti yang dikenal dengan apa? Mu'allaqnya Imam Bukhari. Jadi kalau allaqahul Bukhari berarti Imam Bukhari menyebutkan dalam sahih Bukhari langsung karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kata wa kadza misalkan. tidak menyebutkan sanad-sanadnya sana fulan, kalau qala sana alan, tidak disebutkan. Langsung karena Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ala kata misalkan. Itu berarti mu'allak Dibuang sanatnya semuanya atau dibuang sebagian sanatnya Nah, barakallahu Di awal sanatnya dibuang atau yang dibuang itu seluruh sanatnya. Jadi ada pembuangan di awal sanat, ada pembuangan seluruh sanat dibuang. Itu mu'allak juga. Sekarang berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal mu'dal. Bedakan mu'dal dengan munqati' nanti. Cara membedakannya mudah sekali kalau diperhatikan. Wal mu'dal ma hudhifa min asna'i sanadihi rawiyan fa aktsar. Ala tawani. Mu'dal itu adalah sebuah hadis yang dibuang di pertengahan sanatnya dua orang perawi atau lebih tapi dalam bentuk apa? tawani beruntut. Paham ya? Tanpa selang-seling pembuangannya itu runtut. Nah, sebagaimana sudah kita lebutan contohnya ya. Nah, misalkan alif, ba, ta, sa, jim, lima ini. Alif, ba, ta, sa, jim. Nah, dia perawinya mengatakan hadasana alif. Nah, kemudian hadasana apa? sa misalkan. Berarti yang dibuang apa? ba sama ta beruntut enggak? Nah, itu mu'dal namanya. Pembuangannya urut, beruntut itu namanya mu'dal namanya. Tapi kalau pembuangannya itu dua atau lebih tapi bentuknya selang-seling, enggak beruntut namanya munqati. Qala hadatsana al-alif, qala hadatsana ta, qala hadatsana jim. Nah, ya kan enggak beruntut selang-seling kan ini. Nah, ini namanya apa? Munqati. Mafhum akhisu? Belum? Enggak masalah. Nah, yang jelas dengar saja. Antum paham antum? Eh, alhamdulillah. <laughs> Antum? Paham juga? Antum Abdurrahman? Ya, Jadi perbedaan antara mu'dal dengan munqati' itu apa, Abdurrahman? Kalau mu'dal terputus sanadnya dengan beruntun itu ya. Nah, secara na'am beruntun atau beruntun jadi langsungan. Kalau munqati' selang-seling. Ya gitu aja ya, globalnya gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum selang-seling itu maksudnya itu enggak urut. Jadi ada yang dibuang, setelah itu sebutin lagi ini dibuang gitu. Kalau kalau mu'dal itu kan langsung dua double langsung urutannya. Kita lihat. Nah, barakallahu fiikum hafizakumullah. Berikutnya kata beliau di sini wal munqati' sedangkan munqati' ma hudifa min asna'i sanadihi rawin wahid aw rawiyan fa aktsar la 'ala tawali. Adapun munqati' itu adalah sebuah hadis yang dibuang di pertengahan sanatnya satu orang perawi atau dua orang perawi atau lebih tapi apa la ala tawali tidak dalam keadaan beruntut pembuangannya itu dalam keadaan selang-seling paham belum enam selang-seling hadatsana al alif qala hadatsani qala hadatsana atta qala hadatsana al jim yang dibuangnya selang-seling itu kan baknya dibuang saknya dibuang selang-seling namanya apa munqati'. Paham ya? Qala hadatsana al-alif. Qala hadatsana al-jim. Pembuangannya urut kayak gitu. Apa namanya? Mu'dal. Paham ya? Nah, kalau misalkan langsungan sanadnya semuanya dibuang gitu langsung qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam atau kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam eh, fa'ala kata wa kadza apa namanya muallaq paham ya kalau ada orang seorang sahabat yang tidak mendengar dari Rasulullah atau seorang tabi'in langsung mengatakan qala Rasulullah SAW apa namanya tadi? mursal. Maksudnya ya? <laughs> Paham insyaallah ya? Na'am barakallahu fiikum labas Kita lihat. Wa qad yuradu bihi kullu ma lam Ada juga yang mengatakan intinya setiap yang tidak bersambung sanadnya itu munqati'. Namun rinciannya disebutkan kami sebutkan tadi yang masyhur. Munqati' sama modal dibedakan. Tapi wa illa secara bahasa mungkote yang terputus sanadnya mau beruntut atau enggak beruntut mungkote gitu loh secara bahasa. Tapi secara istilah dalam mustalahul hadis kalau mungkote itu terputus sanadnya dalam keadaan selang-seling, tidak beruntut. Tapi kalau terputus sanadnya dengan cara beruntut tadi namanya apa? Mu'dal. Kita lihat. Waqad yuradu bihi kullu ma lam yattasil sanaduh. Dan terkadang yang diinginkan dengannya adalah setiap hadis yang terputus sanatnya tidak bersambung. Fayashmal al-aqsam arbaah kulliha, kullaha. Maka mencakup apa pembagian yang empat semuanya. Nah, ini semuanya itu kan intinya terputus sanatnya. Secara bahasa memang seperti itu. Cuma secara istilah, secara rincian mursal itu sendiri, mu'allaq sendiri, mu'dal sendiri, munqati' juga sendiri. Kita lihat. Misal dzalik contohnya Marwahul Bukhari sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Aku sama. Naam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Qala haddatsana Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi termasuk salah satu masyayikhnya Al-Imam Al-Bukhari. Qala haddatsana Sufyan, Sufyan siapa ini? Sufyan bin Uyainah Al-Hilali, Abu ها أبو أبو عمران أبو عمران سفيان بن عيينة الهلالي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله محمد بن إبراهيم التيمي أبو عبد الله أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berada di atas mimbar seraya berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Innamal a'malu binniyat." Hadisnya sudah kita lewati semuanya. Dalam riwayat yang lain, "Innamal a'malu binniyah" dengan lafaz yang mufrad. Kalau ini lafaznya jamak. "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya semua amalan-amalan itu dibutuhkan niat, terutama amalan ibadah Ya enggak? Terutama amalan ibadah ila akhirih. Itu bacanya ila akhirih itu ya, bukan al akhir ya. Paham ya? Nah, bacanya ila akhirih. Itu singkatan aja itu. Fa idza hudifa min hadas sanad. Perhatikan baik-baik sanad yang utuh tadi antum perhatikan ya, sanad yang utuh tadi. Fa idza hudifa min hadas sanad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sumya mursalan. Perhatikan baik-baik. Kalau di dalam sanad ini dalam hadis ini sanadnya dibuang, yang dibuang siapa? Umar bin Khattab Berarti sebelum Umar apa namanya? Tabi'in ya. Nah, itu berarti mursal. Karena sanadnya cuma sampai tabi'in, tabi'in langsung menyandarkan Rasulullah. Marfu' marfu' secara hukum. Oh, secara hukum hadisnya marfu' karena sama Rasulullah cuman mursal. Karena sahabatnya tidak sebutkan. Apa maksudnya? Berikutnya. Wa idza hudifa minhul Humaydi sumya mu'allaqan. Tapi kalau salah satu di antara perawi yang utuh tadi itu dibuang Imam Bukhari Imam Bukhari membuang al humaydi misalkan itu mu'allak juga. Jadi mu'allak itu imam dibuang di awal sanatnya saja atau dibuang sanat semuanya. Langsung Imam Bukhari mengatakan, "Na'am kuala Rasulullah SAW alaihi wasallam amal a'malu binniyat." Semisal seperti itu ya. Itu bisa dikatakan bisa dikatakan apa? Na'am mu'allak. Na'am barakallahu fikum seperti itu. Jadi mu'allak itu ada dua jenis. Dibuang di awal sanatnya juga bisa atau dibuang semua sanatnya Pemirsa ya? Semua sanatnya. Adapun kalau seorang eh, pengarang hadis atau pengumpul hadis, dia jarang sekali menyebutkan sanatnya. Itu bukan mu'alak. Itu dilihat apa? Sumber aslinya. Seperti kitab Umdatul Ahkam. Kitab Bulughul Maram. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Bulughul Maram. Ada nggak sanatnya itu? Ada sanatnya enggak? Enggak ada. Nah, apakah itu mu'alak? Bukan. Dilihat sumber aslinya dulu. Kalau Ruwal Bukhari, cek di dalam Sahih Bukhari bagaimana. Ada nggak sanatnya? Kalau ada ya berarti bukan mu'allaq, kalau nggak ada baru mu'allaq. Mahum? Ya, wa na'am. Wa idza hudifa minhu Sufyan wa Yahya bin Sa'id. Nah, perhatikan, kalau dibuang dari sanat itu Sufyan dan Yahya bin Sa'id, berarti beruntut itu ya. Apa namanya? Sumiyah mukdolan dinamakan mukdolan karena beruntut. ya kan? Paham maksudnya beruntut paham nggak San? Uh, urut langsung itu. Satu, dua dibuang. uh, hadasana satu misalkan. Hadatsana apa? Wahid. Misalkan ya. Qala hadatsana apa? Sang? Yang beruntut Rabi' itu ya, yang dibuang Sani sama Salis. Itu namanya mu'dhal. Namanya mu'dhal begitu ya. Tapi kalau selang-seling namanya apa tadi? muqati Hadatsana qala hadatsana Nam qala hadatsana al-awwal atau qala hadatsana al-wahid misalkan. Kemudian qala hadatsana as-salis. Qala hadatsana al-khamis. Nah, itu namanya munqati. Kita lihat berikutnya. Wa idza hudifa minhu Sufyan wahdah aw ma'ataini. Kalau seandainya yang dibuang teman satu tok Sufyan, ya, tapi di pertengahan sanat itu kan Sufyan dibuang Sufyannya itu atau dibuang dua. Jadi Sufyan dibuang, kemudian setelah itu yang dibuang adalah Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Tapi Yahya bin Sa'id Al-Ansari disebutkan. Selang-seling berarti kan itu sumya munqati'an, namanya munqati'. Paham belum ini? Terus bagaimana hukumnya dalam ilmu hadis? Munqati itu bagaimana hukumnya? Hukmuhu hukumnya wa munqati'us sanadi bi jami'i aqsamihi mardudun. Dan hadis yang terputus sanadnya dengan seluruh pembagiannya mardud, tertolak. Kenapa tertolak? Kenapa enggak diterima? Lil jahli bihalil mahdzuf karena tidak diketahui keberadaan yang dibuang itu. Kenapa dibuang itu loh? Yang dibuang itu orangnya sikoh atau dhaif. Karena sebagian orang terkadang apa? di dalam masalah tadlis, tadlisus sanad, istilahnya menyamarkan sanad terkadang dibuang juga sebagian mereka. Membuang itu karena gengsi, karena dia nggak mengambil ilmu dari muridnya, dia nggak nyebutin muridnya, langsung aja langsung ke gurunya langsung. Paham ya? Misalkan dia punya guru namanya Muhammad misalkan gurunya. Nah, yang barakallahu fikum yang menyampaikan hadis ini punya murid namanya Saleh. Dapat kabar dari apa? Dari Saleh bahwasanya Muhammad mengatakan seperti ini seperti ini. Nah, gurunya ini karena gengsi nggak mau nukilkan dari saleh dia langsung qala haddatsana Muhammad. Paham ya? Ini juga termasuk illah penyakit di dalam hadis, namanya tadlis. Paham ya? Jadi dia menjatuhkan apa? Menjatuhkan, menghilangkan nah barakallahu fikum perawi tadi yang seharusnya termasuk jalurnya tadi karena dia muridnya, dia gengsi ngambil ilmu dari muridnya, ngambil jalur dari muridnya dibuang sama dia. Itu malah justru apa? Justru menjatuhkan dia sendiri. Seharusnya kalau dia itu paham, sebutkan saja. Biar bersambung sanatnya. Nah, seperti itu. Terkadang macam-macam bentuknya ya, seperti itu. Kita lihat. Naam siwa mayati selain yang akan datang. Maksudnya semua yang sanatnya terputus itu hadisnya tidak diterima. Karena yang dibuang tersebut tidak diketahui keberadaannya. Kecuali beberapa perkara berikut ini. Satu. Mursalas, mursal sahabi. Mursalnya sahabat. Jadi mursalnya sahabat ini masih apa? Masih mending. Dalam artian mursalnya sahabat ini, nah hadisnya bisa jadi nanti dia memiliki hukum rafa'. Paham ya? Memiliki hukum benar-benar marfu' sampai ke Rasulullah. Nah, seperti kalau ada sahabat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nah seperti itu itu apa? Bisa diterima. Karena apa? Karena jami'us sahabah kulluhum udul. Semua para sahabat semuanya udul semuanya mendapat rekomendasi takdil dari Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang sering disebutkan para ulama wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar Naam walladzina walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an itu takdilnya. Semuanya diridhoi, semuanya masuk surga. Semua sahabat, naam, semua sahabat masuk surga. Baik sahabat yang ilmunya banyak atau ilmunya sedikit masuk surga semuanya. Jangan sampai kita meremehkan sahabat. Yang kedua, mursalu kibari tabi'in. Mursalnya enam seorang tabi'in tapi yang apa? Yang bisa dikatakan kibarnya, para pembesarnya tabi'in. Ya. Para pembesarnya tabi'in itu apa? Itu bisa mursalnya terkadang diterima. Sebagaimana sebutan dalam catatan kaki itu, kibaru tabi'in humul ladina Nah, aktsara riwayat na'am riwayatihim an sahabah. Pembesar-pembesar tabi'in itu adalah orang-orang yang mereka banyak periwayatannya mereka dari sahabat. Kas Sa'id bin Musayyab wa Urwah bin Zubair. Nah, seperti Sa'id bin Ibnil, Naam Musayyab sama Urwah bin Zubair. Paham ya? Nah, barakallahu fikum itu termasuk apa? Termasuk kibarut tabi'in. Termasuk kibarut tabi'in. Nah, kalau seandainya kibarut tabi'in mengatakan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa jadi menurut pendapat sebagian para ulama hadisnya diterima. Cuman istilahnya apa? Marfu atau mauquf atau maqtu atau apa itu istilahnya? Mauquf atau apa istilahnya? Hmm? Apa namanya? Apa namanya? Mursal lah hukum rafa'. Jadi mursal, nah mursal sahabi, sahabi, kalau mursal sahabi jelas ya, karena sahabi semuanya udul ya tapi kalau mursal tabi'in, na'am barakallahu fikum itu pun harus tabi'in yang kibar. Na'am itu sebagian ulama mengatakan seperti itu. Inda katsirin min ahli ilm menurut pendapat kebanyakan ahli ilm. Jadi dianggap hujah juga. Idza 'adu na'am idza na barakallahu fikum 'adadahu mursalun akhar apabila dikuatkan mursal yang lainnya. Au amal sahabiyin na'am barakallahu fikum atau dikuatkan dengan perbuatan sahabat. Au kias atau dengan kiasan yang ada. Nah, ini sekedar pendapat sebagian para Nah, ulama hadis seperti itu. Yang ketiga al-mu'allaq. Al-mu'allaq ini idza kana bi sighatil jazm. Nah, fi kitabin ultuzimat sihhatuhu kasal Bukhari. Di dalam uh, masalah mu'allaq ini apabila didatangkan dalam bentuk jazm, jazm itu bentuk yang pasti seperti qala atau kana atau anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu ya. Ya kan? Naam. Karena ada yang namanya sigoh tamrid. Sigoh tamrid bagaimana? Hah? Apa? Ruwiya, yurwa. Paham ya? Seperti itu. Nah, kalau bentuknya di dalam dalam muallaq itu bentuknya jazm seperti yang kita lewati kemarin, kana nabiu, nabiyyu sallallahu alaihi fa'ala kadza wa kadza. Anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kadza wa kadza. Nah, yang seperti itu bagaimana? Kalau itu terletak di kitab yang sudah dipastikan, kitab yang sudah dijamin kesahihannya seperti sahih Bukhari, terima. Paham ya? Di dalam Sahih Bukhari banyak mu'alaknya itu. Al-Laqahul Bukhari. Ya kita terima karena Imam Bukhari ketika menyebutnya seperti itu bukan berarti enggak ada sanatnya. Sanatnya kalau dicek diteliti ada gitu loh. Cuman memang beliau enggak menyebutkan di situ gitu loh. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Yang keempat, madza'a muttasilan min tariqin akhar wa tamat fihi syurutul qabul. Yang keempat, barakallahu fikum hafizakumullah. Yaitu sanad yang muqatta' tapi datang bersambung di jalan yang lain. Jadi di Jalan yang pertama syaratnya mengkotek. Dicek lagi ternyata punya jalan lain. Nah, jalan lain ini sanatnya bersambung. Paham ya? Sanatnya bersambung kemudian setelah diteliti sempurna apa? Sempurna syarat-syarat diterimanya hadis. Maka hadisnya diterima. Paham maksudnya? Jadi ada dua jalur atau dua jalan. Jalan yang pertama mengkotek. Dicek jalan yang kedua ternyata bersambung. Yang bersambung itu dicek lagi ternyata apa? Terpenuhi syarat-syarat kabul. Diterima hadisnya. Itu kesimpulannya mengenai apa? Mengenai hadis yang enam terputus sanatnya eh, berkaitan salah mursal atau muallak atau yang semisalnya. Jadi kalau mursal sahabi jelas diterima karena apa? Karena jami'us sahabah kulum udul. Bahkan nanti jahal atau sahabah la tadur. Tidak diketahuinya sahabat namanya siapa itu enggak berbahaya. Contohnya, anna rajulan minas sahabah qol bahwasanya ada salah seorang dari kalangan sahabat berkata, enggak usah nanyari, wah ini majhul nih. Siapa sahabat ini enggak diketahui. Biarkan semua sahabat semuanya udul, semuanya terpercaya, semuanya dapat rekomendasi. Jadi nggak perlu nanya sahabat siapa ini. Berarti ini hadisnya apa? Berarti majhul ini nggak diketahui siapa orangnya, nggak perlu. namanya karena Karena itu sahabat apa? latadur tahdur. Ketidaktahuan nama sahabat di dalam sebuah hadis itu nggak membahayakan. Mohon seperti itu